فيه ملء السماوات والأرضين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا مجلس اخر من مجالس القراءه والتعليق على كتاب العلم من صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى ونحن في ضحى هذا اليوم يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر صفر من عام خمسة وأربعين وأربعمائة وألف Setelah beliau membuka kajian ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dua kalimat syahadah dan bersalawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya para tabi'in dan yang mengikuti mereka di atas kebaikan hingga hari kiamat. Kemudian setelah itu beliau mengatakan bahwa ini adalah majelis lanjutan dari majelis kita dalam membaca dan memberi penjelasan terhadap kitabul ilm dari sahih al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan sekarang ini kita berada di waktu duha pada hari Kamis pada tanggal 29 Safar tahun 1445 Hijriah أخذنا في الدرس السابق حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari hadis Uqbah ابن الحارث رضي الله عنه في رحلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النازلة التي نزلت به وهي أن امرأة أخبرته أنها أرضعته والمرأة التي تزوجها di beliau melakukan perjalanan untuk mendatangi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan kepada beliau tentang sebuah problem yang sedang beliau hadapi pada saat beliau menikahi seorang wanita dengan datangnya seorang wanita yang memberitakan bahwa dia telah menyusui Uqbah dan menyusui istrinya. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقتها. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk memisahkan antara Uqbah dengan istrinya. Fi hadha العمل بخبر المرأة khabaril بشهادة wa وحدها فيما تختص به. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa diamalkan diamalkan berita yang disampaikan oleh seorang wanita, demikian pula diterimanya persaksian dari wanita tersebut seorang diri. وهذا لا ينافي قول الله عز وجل في كتابه الكريم شهد فإن لم يكن فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى Dan ini tidaklah bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang menerangkan tentang persaksian bahwa apabila tidak ada dua saksi laki-laki maka boleh digantikan dengan seorang laki-laki dan dua wanita yang apabila salah seorang dari wanita tersebut lupa maka dia akan diingatkan oleh wanita yang lainnya. فهناك مسائل تكون فيها شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فلا بد من امرأتين مع الرجل Maka di sana ada permasalahan-permasalahan yang mana diharuskan di dalam mendatangkan saksi dua lelaki. Dan apabila tidak terdapat dua lelaki maka didatangkan satu lelaki dan dua wanita di mana persaksian wanita berstatus setengah dari persaksian seorang lelaki. Wa hunaka masail tuqbalu fiha syahadatul mar'a wahdaha. Dan ada pula permasalahan-permasalahan yang diterima persaksian satu orang wanita. Kama ra'aitum fi mas'alati ar fi hadhihi al-qissah Sebagaimana yang kalian lihat dalam permasalahan ditetapkannya persusuan seperti yang disebutkan dalam kisah ini. وحتى الرجال أنفسهم ليس في كل موضع تقبل شهادة رجل واحد bahkan untuk lelaki demikian pula tidak setiap peristiwa di mana diterima persaksian satu orang lelaki saja ففي مواضع لا تقبل إلا شهادة رجلين ada kondisi-kondisi di mana persaksian lelaki tidak diterima kecuali berjumlah dua orang وفي مواضع لا تقبل إلا أربعة كشهادة الزنا dan ada kondisi-kondisi yang lain yang tidak diterima persaksian lelaki kecuali berjumlah empat orang seperti persaksian tentang seseorang yang melakukan perbuatan zina. فاختلاف عدد الشهادة في باختلاف المسائل ليس فيه تحقيرا ولا إهانة لا للمرأة ولا للرجل maka adanya perbedaan-perbedaan jumlah persaksian yang didatangkan dalam sebuah kejadian bukanlah merupakan bentuk penghinaan dan perendahan baik terhadap lelaki demikian pula terhadap wanita. الذين يكذبون ويطعنون في دين الإسلام ويقولون إنه احتقر المرأة لماذا جعل شهادتها شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد Orang-orang yang berdusta terhadap Islam dan mereka yang mencerca Islam, mereka mempermasalahkan, mereka mengatakan mengapa maksudnya termasuk di antara apa yang mereka tuduhkan kepada Islam bahwa Islam merendahkan kedudukan wanita di mana mereka mengatakan bahwa Islam telah menjadikan persaksian wanita itu separuh dari persaksian satu orang lelaki. فنقول لهم أولا إن المسلم والمسلمة يؤمنان بأن الله خالقهما حكيم وأنه له الحق وحده لا شريك له وله الحكمة fi an yashra' li ibadihi al-ahkam. Maka kami menjawab adanya syubhat ini. Yang pertama, yang pertama kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan laki-laki dan dialah yang menciptakan wanita. Maka Allah Jalla wa Ala adalah hakim yang maha bijaksana di dalam menetapkan setiap apa yang menjadi ketetapan hukumnya dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Farrajulu wal mar'ah lam yakhtara huma khalqa anfusihima. Maka lelaki demikian pula wanita mereka tidak memiliki pilihan untuk memilih menjadi apa mereka dalam ciptaan tersebut. Yang lelaki demikian pula yang wanita. فالله خلق الرجل وفاوت بين الرجال في صفاتهم وعقولهم وأنسابهم وقبائلهم Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kaum lelaki, lalu kemudian Allah Jalla wa ala menjadikan lelaki tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari wanita. Baik dalam hal sifat mereka, demikian pula dalam hal akal-akal mereka, Demikian pula dalam hal status kependudukan atau kabilah serta suku mereka. وهو سبحانه الذي خلق المرأة وكذلك فاوت بين النساء في صفاتهن وأخلاقهن وغير ذلك Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para wanita dan menjadikan kondisi mereka berbeda-beda antara sebagian wanita dengan sebagian yang lain dalam hal sifatnya, demikian pula dalam hal akhlaknya dan yang lainnya. Hal mu'min, al-muslim wal muslimah daiman syi'aruhuma sami'na wa ata'na ufranaka rabbana wa al masir. Maka seorang mukmin, seorang muslim demikian pula seorang muslimah, syiar mereka yang senantiasa mereka gaungkan adalah mereka menyatakan kami mendengar dan kami taat dan kami memohon ampun kepadamu ya Allah dan hanya kepadamu lah kami kembali. ولا يستمعان ولا تؤثر فيهما هذه الشبه الشيطانية التي ألقاها شياطين الجن على أوليائهم من شياطين الإنس maka seorang mukmin dan mukminah mereka tidak akan mau mendengarkan dan mereka tidak akan bisa menerima syubhat-syubhat yang semacam ini yang dibawa oleh para syaitan baik dari kalangan syaitan manusia demikian pula dari kalangan jin. ثانيا من الرد على هذا أن تعلم المسلمة وأعلم المسلم أنه ليس في كل المسائل لا تقبل إلا امرأتان كشهادة رجل Kemudian perkara yang kedua bahwa tidak seluruh permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hukum-hukum agama ini kondisinya memiliki kondisi dan hukum yang sama. Tidak setiap kondisi di mana seorang wanita tidak diterima persaksiannya kecuali dua orang wanita yang menjadi ganti daripada persaksian seorang lelaki. فمثلا هذه المسألة حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل شهادة امرأة واحدة وأثبت أخوة هذه المرأة بالرضاع وأمر زوجها أو أخاها بالمفارقة Misalnya seperti yang disebutkan di dalam peristiwa hadis ini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima persaksian satu orang wanita yang dia mengakui bahwa dia telah menyusui keduanya, menyusui Uqbah dan menyusui pula istrinya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan persaksian satu wanita tersebut, beliau pun menetapkan adanya hubungan persaudaraan sesusuan antara Uqbah dengan yang dinikahinya tersebut sehingga Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan agar mereka berpisah. فلا بد من التسليم لحكم الله ورسوله سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم ونقطع أن كل شرع الله لحكمة maka merupakan harus perkara yang harus kita ketahui bahwa setiap apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya pasti mendatangkan kemaslahatan. Pasti ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita mengetahui hikmah tersebut dan terkadang pula kita tidak mengetahuinya. Namun kita meyakini hikmah itu pasti ada. Qala al-Imam Az-Zuhri rahimahullah min Allah risalah wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim. Berkata al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, risalah itu datangnya dari Allah dan kewajiban Rasul adalah menyampaikan Dan kewajiban kita sebagai umatnya adalah menerima. وقال الإمام الشافعي آمنت بما قال الله على ما أراد الله وآمنت بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد Dan berkata pula Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Aku beriman kepada Allah, kepada firman Allah, dan apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah, dan apa saja yang datang dari Rasulullah, sesuai kehendak Rasulullah. فمهما بلغت عقول بني آدم أجمعين لن يستطيعوا أن يعرفوا جميع حكم الله في أحكامه وشرعه Maka sebaik apapun, sesempurna apapun akal-akal manusia ini, mereka tidak akan mampu untuk mencakup seluruh hikmah-hikmah yang ada di kalangan uh, hamba-hamba ini dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. أكتفي بهذا التنبيه قبل أن نقرأ حصتنا لهذا اليوم. maka saya mencukupkan peringatan ini sebelum saya melanjutkan uh, kajian kita di hari ini. Tanbih mukhtasarkan. Ini adalah tanbih atau peringatan yang singkat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab al-ghadab fil maw'izah wa at-ta'lim idza ra'a ma yakrah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab marah ketika menyampaikan nasihat dan ketika mengajarkan ilmu apabila seseorang melihat apa yang dia benci. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل الذي سأله الوصية فقال لا تغضب لا تغضب لا تغضب Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberi wasiat kepada seseorang yang meminta nasihat dan wasiat kepada beliau di mana beliau menyampaikan kepadanya jangan kamu marah jangan kamu marah dan jangan kamu marah walakin hadha aydan, laysa ala itlaqihi anna al-insan la yaghdab mutlaqa akan tetapi hadis ini juga tidaklah secara mutlak untuk kemudian dihukumi bahwa seseorang tidak diperbolehkan marah sama sekali. Fahunaka al-ghadabu min ajlillah. Di sana ada eh, sikap marahnya seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Wa anta la taghdab li haqqi nafsika wa hududha. Engkau tidak marah karena ingin meraih uh, apa yang menjadi keinginanmu atau hal-hal yang berkaitan dengan pribadimu. قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله فاذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah pernah beliau melakukan pembalasan disebabkan karena kaitannya dengan beliau secara pribadi selama tidak dirusak hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan uh, syariat Allah Subhanahu wa taala maka apabila dirusak dan dilanggar hukum Allah Subhanahu wa taala dan agamanya Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karenanya. Wa ta'lamun إن شاء الله حديث الصحيحين أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخره عن صلاة الفجر بسبب إطالة الإمام فقال فقال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم أره غضبه من قبل فقال إن منكم منفرين dan kalian mengetahui ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Afwan, ada saya sayati, afwan, ana akhwan. Ada saya sayati ma'ana, ana ista'jalt. Baik, طيب سنقرأ جملة من الأحاديث التي فيها مواضع غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند الموعظة وعند التعليم maka kita akan menyebutkan dan membaca beberapa hadis yang menunjukkan marahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau menyampaikan nasihat dan pada saat beliau menyampaikan ilmu. لماذا يذكر البخاري هذا الباب وهذه الأحاديث في كتاب العلم? Mengapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan bab ini di dalam kitab ilmu? لأن بعض الناس قد ذكروا من الآداب المحدثة للعالم ألا يغضب Sebab ada sebagian orang mereka menyebutkan adab-adab yang baru yang diada-adakan bahwa seorang alim tidak boleh marah ketika mengajar. فإذا رأى الناس الذين تلقوا هذه الآداب أن العالم أو الشيخ أو الأستاذ غضب عند التعليم غاضب عند الموعظة إذا رأى مخالفة قالوا الله المستعان ليش الشيخ يغضب Sehingga ketika orang-orang melihat pada saat seorang ustaz atau seorang syekh atau seorang guru, seorang alim mengajarkan sebuah ilmu atau menyampaikan satu nasihat lalu kemudian dia menampakkan amarahnya. Dia marah ketika menyampaikan nasihat tersebut, maka orang-orang itu mengatakan, ada apa ini? Siapa marah? وقد تقدم مثلها في باب الغضاء رفع الصوت عند الموعظة والتعليم dan telah berlalu pada kita ada penyebutan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari yaitu bab tentang bolehnya mengangkat suara, bolehnya berteriak ketika menyampaikan nasihat dan ketika mengajarkan ilmu. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن ابن أبي خالد هو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو البدري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان أي إطالته تجعلني أتأخر عن الصلاة فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ بركة الإمام البخاري رحمه الله تعالى telah memberitakan kepada kami Muhammad ibnu Khadir yaitu Al-Abdi. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Sufyan yaitu Tsauri. Eh, Sufyan Tsauri dari Ibnu Abi Khalid yaitu Ismail dari Qais bin Abi Hazim dari Abu Mas'ud Al-Ansari yaitu Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata berkata seorang lelaki Wahai Rasulullah, hampir saja aku tidak bisa mendapati sholat disebabkan karena si fulan yang terlalu memanjangkan sholatnya, yaitu sholat subuh. Maksud beliau bahwa beliau sengaja melambatkan dirinya disebabkan karena si fulan kalau memimpin sholat, dia terlalu memanjangkan sholatnya. Maka kata Abu Mas'ud, aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan sebuah nasihat yang beliau lebih marah daripada marahnya beliau pada saat itu. Fahuna ghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam min tatwil hadha ar-rajul. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang yang memanjangkan salatnya tersebut. Fantathalu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu an ashabihi ajma'in. maka mereka pun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah azza wa Jal rida kepada seluruh para sahabatnya. Wal muallif zakara fi hadha al bab thalatha ahadith thalatha ahadith fi ghadabihi sallallahu alaihi wasallam wa illa fa inna huwa aktsaru min dhalik. Maka di sini Al Imam Al Bukhari menyebutkan tiga hadis di dalam bab ini yang berkaitan dengan marahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada hakikatnya hadis-hadis yang menerangkan tentang marahnya Nabi itu lebih dari tiga hadis tersebut. Qala fa ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maw'izatin ashadd ghadaban min yawmi idhin faqala ayyuha an-nas inna minkum munaffirun ayyuha an-nas innakum munaffirun faman salla bin-nas فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة Lalu beliau berkata, aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan sebuah nasihat yang lebih marah dari nasihat yang beliau sampaikan pada saat itu. Maka beliau pun bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian membuat orang-orang lari dari agama ini. Maka barang siapa yang sholat memimpin manusia, hendaknya dia meringankan, karena sesungguhnya di antara makmum ada yang sakit, ada yang lemah, ada pula yang memiliki keperluan. بعض الناس ينظر إلى غضب الأستاذ أو الشيخ ولا ينظر إلى سبب غضبه من قبل الطالب أو الناس Ada sebagian orang, mereka hanya mem memperhatikan kemarahan seorang ustaz atau marahnya seorang syekh. Tapi dia tidak melihat tentang sebab mengapa dia marah. فيبدأ الشيطان بخطواته فيبتعد هو عن هذا الشيخ والأستاذ Maka mulailah syaitan dengan langkah-langkahnya dan dengan trik-trik yang dilakukan oleh syaitan yang menyebabkan orang ini pun meninggalkan syekh tersebut atau meninggalkan ustaz itu. ويحرم ويحرم ويحرم نفسه الاستفادة منه dan dia telah mencegah dirinya untuk mengambil faidah dari ustaz tersebut. ويبتعد عن إخوانه الطلاب فيضعف حاله dan dia kemudian menjauh dari saudara-saudaranya yang lain dari para penuntut ilmu sehingga hal itu menyebabkan dia semakin lemah. ثم ينتقل به الشيطان إلى الطعن والعيب لهذا الشيخ والأستاذ في سبب يقول يغضب في الدرس Lalu kemudian mulailah dia mencerca ustaz tersebut atau syekh tersebut dengan alasan bahwa dia marah ketika menyampaikan ilmu. ويبدأ في تنفير الناس عنه وعن معهده ودروسه Maka mulailah dia me- menganjurkan kepada yang lain untuk menjauhi ustaz tersebut atau menjauhi ma'hadnya dan menjauhi kajian-kajiannya. ثم ينتقل به الشيطان إلى مدح أهل الأهواء والبدع فيقول انظروا إلى مشايخ كذا وإلى الأحباب كذا ما يغضبون على أحد Lalu kemudian dia mulai memuji yang lainnya dari kalangan para pengikut hawa nafsu, para ahlul bid'ah, di mana ketika dia menyampaikan kepada mereka, lalu dia mengatakan perhatikan ustadz-ustadz itu, perhatikan syekh-syekh tersebut, dia tidak pernah marah kepada siapapun. فينتقل إلى أهل الأهواء والبدع ويكون معهم ويثني عليهم وبدايته نفرته من غضب الأستاذ Maka dia pun berpindah, lalu kemudian bergabung dengan ahlul bid'ah, berjalan bersama dengan mereka, memuji dan menyanjung mereka, yang ternyata asalnya adalah dia meninggalkan seorang ustadz karena marahnya dia kepada karena kemarahan ustadz tersebut. كان عندنا في اليمن شيخ من شيوخ الصوفية اسمه الحداد Ada kami dahulu di negeri Yaman ada salah seorang syekh dari tarekat Sufiyah yang dia bernama Al-Haddad. فبعض طلاب الشيخ شيخنا العلامة مقبل الوادعي التحقوا ببعض الجماعات والجمعيات الحزبية كجمعية إحياء التراث فغضب منهم الشيخ وحذرهم من هذه البدعة مكا أدا سباكين داري مريد مريد شيخ خامي يأتو الشيخ مقبل رحمه الله تعالى مريكا برقابهم dengan كلمبو كلمبو حزبية yang ada di negeri Yaman Mereka berkumpul bersama dengan mereka seperti jami'iyah atau organisasi Ihya Utturab. Maka hal tersebut sampai kepada Syekh beritanya yang menyebabkan Syekh Muqbil rahimahullah marah kepada mereka dan mentahdir atau memberitakan memberi peringatan dari mereka. فبدأوا يطعنون في الشيخ مقبل ويحاربونه وذهبوا عند الصوفي الحداد وحضروا بعض مجالسه وهم يدعون أنهم سلفيين Lalu أو سلفيون lalu mulailah mereka men mencerca Syekh Muqbil rahimahullah taala disebabkan karena marahnya beliau dan memberi peringatan dari bahayanya jamaah-jamaah tersebut, maka mereka-mereka ini mulailah menghadiri sebagian dari majelis sufi tersebut, Syekh Sufi itu Al-Haddad, lalu kemudian meninggalkan Al-Syekh. فعاتبهم بعض الناس وأنكروا عليهم ما هذا الذي تصنعون تتركون عالم السنة وتحضرون مجالس وموالد صاحب البدعة Lalu kemudian mereka-mereka ini yang juga mengaku sebagai salafi, mereka ditegur oleh sebagian orang. Mana di mana mereka mengatakan kalian ini kenapa justru kalian meninggalkan syekh kalian yang jelas dia berada di atas manhaj salafi, lalu kemudian kalian mengikuti orang-orang yang semacam ini yang mereka selalu melakukan amalan bid'ah. Faqala ulaika al an da'wati sunnah wa an da'wati Syekh Muqbil ila sunnah qalu rahabatu sadri al-haddad ahabbu ilaina min dhiq qalb Maka apa jawaban mereka orang-orang yang kemudian mereka meninggalkan sunnah dan meninggalkan metode Syekh Mukbil yang senantiasa mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan sunnah, kata mereka, kelapangan dada yang dimiliki oleh Al-Haddad itu lebih kami sukai dari kesempitan dadanya Syekh Mukbil. نبههم الذي ينعس يتحرك مو فقط في مكان yang ngantuk pindah pindah bergerak bergerak pindah posisi طيب طيب طيب nah pindah posisi ini ini, ini. matanya ngantuk ya nah, pindah pindah pindah cari posisi yang lain ini juga nih nah, cari posisi yang lain pindah pindah dari situ ah pindah اه هذا مصلحه اسمع هذا بعد قليل سينعس هذا الذي ذهب إلى العمود Nah ini yang ke tiang ini tidak tidak lama ngantuk lagi. فعرض كلام هؤلاء على الشيخ الإمام الألباني رحمه الله Maka kemudian ucapan mereka ini yang mengatakan kelapangan dada Syekh Sufi itu lebih kami sukai daripada kesempitan dada, dada Syekh Muqbil. ucapan mereka ini kemudian disampaikan kepada Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Qala na'am, lianna Syekh muqbilan alimu sunnah yuhibbu fillah wa yubghidu fillah wa yunkiru munkar bikhilafi dhaka sufi. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah taala menjawab, iya memang benar demikian. Sebab Syekh Muqbil adalah seorang alim yang memahami sunnah sehingga beliau mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah dan beliau mengingkari sebuah kemungkaran apabila kemungkaran itu terjadi berbeda halnya dengan orang sufi ini ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد ولعله الجعفي المسندي عفوا قال حدثنا أبو عامر والعقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك الذي تقدم كلامه أمس عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة أي الشيء المفقود في الطرقات من سرة فيها أموال أو محفظة أو غير ذلك أو كيس فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها أي الإناء والربط وما فيها حتى تكون علامات إذا جاء أحد يسأل عنها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها أي صاحبها فأدها إليه نعم Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Muhammad yaitu Al-Musnadi Kata beliau telah memberitakan kepada kami Abu Amir, kata beliau telah memberitakan kepada kami Sulaiman ibnu Bilal al-Madini dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dan beliau adalah guru Al-Imam Malik sebagaimana yang sudah kita terangkan dari Yazid Maula Al-Mumbaid dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang lelaki tentang al-luqatah yaitu barang temuan, barang yang ditemukan di jalan atau di tempat-tempat tertentu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kepadanya, "Hendaknya kamu mengenali mengenali barang temuan tersebut. Kalau dia ada ikatannya, kamu harus mengingat ikatannya seperti apa, simpulnya seperti apa. Kalau dia terdapat pada sebuah kantong atau pada sebuah, sebuah tempat, maka hendaknya kamu mengingatnya seperti apa kondisi kantongnya atau kondisi tempatnya yang di dalamnya terdapat barang-barang berharga tersebut. Hendaknya engkau mengenalnya, menghafalnya, mengetahuinya. Kemudian setelah itu kamu berupaya untuk mencari tahu siapa pemilik barang tersebut selama satu tahun. Apabila telah sempurna satu tahun dan belum diketahui siapa pemilik barang itu, maka silahkan kamu menggunakan barang tersebut, memanfaatkan barang itu. Dan apabila pemiliknya datang setelah itu, maka serahkan dan kembalikan barang itu kepadanya. Ambil, ambil. اشرب ما حتى تنشط قل اشرب ما حتى ينشط من من ايه خلاص انتهى وهذا كله يشمل جميع البلاد إلا مكة فلا يجوز أن تلتقط لقطتها إلا لمن يعرفها لا يستخدمها والحمد لله هناك في الجهات في السعودية حرسها الله جهات مختصة في الحرم لاستلام المفقودات تسلمها إليهم وحتى يأتي أصحابها dan hukum ini, hukum barang temuan ini Ini berlaku untuk seluruh negeri, seluruh wilayah yang ada di dunia ini. Yaitu apabila engkau menemukan barang temuan, maka kenali lalu engkau berupaya mencari tahu selama setahun. Ini hukum berlaku untuk seluruhnya, kecuali kota Makkah. Adapun di kota Makkah, apabila seseorang menemukan barang temuan, jangan dia mengambilnya. Kalau dia mengambilnya, maka dia harus berupaya untuk mencari tahu siapa pemiliknya dan itu sifatnya selama-lamanya. Bukan hanya setahun. Bukan hanya setahun. Tapi dia tidak boleh memanfaatkan sama sekali barang temuan tersebut. Itu kalau di kota Makkah khusus. Ya, dan sekarang ini kata beliau Alhamdulillah ada badan-badan khusus, ada bagian yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah di mana mereka menangani setiap barang-barang yang hilang yang ada di kota Makkah. Sehingga apabila engkau menemukan ada barang yang hilang di kota Makkah, engkau mengambilnya lalu engkau serahkan kepada pihak tersebut agar mereka yang menjaganya atau ketika ada orang-orang yang merasa kehilangan barang dia mendatangi uh, pihak tersebut. Fajazallahu al hukumat as-Saudiyah wa al-amr khair al ala ma yuqaddimunahu من الجهود والخدمات wal سموك Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada pemerintah kerajaan Arab Saudi dari upaya mereka dan e, pengorbanan mereka di mana mereka senantiasa e, mengadakan atau mewujudkan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan di dalam negeri tersebut. ثم سأل زيد بن خالد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فقال فضالة الإبل أي إذا وجدت إبلا ضائع لا يعرف صاحبها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاؤها أي ماؤها في بطنها وحذاؤها أي خفها ترد الماء فتشرب وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها أي صاحبها Lalu kemudian Zaid bin Khalid bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hukumnya apabila seseorang menemukan unta yang Tidak ada pemiliknya. Unta yang tidak ada pemiliknya. Unta itu ada berkeliaran gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun marah hingga memerah wajinah beliau. Wajinah itu yang di atas pipi. Memerah kedua wajinah beliau atau beliau mengatakan memerah wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ada apa engkau dengan onta itu? Dia sendiri sudah punya minuman, maksudnya dia punya persediaan air minum di dalam perutnya. Dan dia juga sudah memiliki sepatu. Maksudnya dia melangkahkan kakinya kemana saja dia berkehendak. Dia sudah punya sepatu di bagian kaki dan tangannya. Dia mendatangi air untuk kemudian dia meminumnya. Dia mendatangi pohon untuk dia memakan daun-daunnya. Maka biarkan dia sampai ditemukan oleh pemiliknya sendiri. Qala fadallatul ghanam هي أضعف من الإبل ولا تقوى عن الدفاع عن نفسها قال لك أو لأخيك أو للذئب أن يأكلها فهذا حث له على أن يأخذ ضالة الغنم لذلك مدين زيد بن خالد برتانيا لقي خبر النبي صلى الله عليه وسلم bagaimana dengan kambing yang hilang yang tidak ada pemiliknya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan karena kondisi kambing itu lebih lemah daripada unta. Unta memiliki kondisi yang lebih kuat. Adapun kambing dia lemah untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kambing itu untuk kamu atau untuk saudaramu yang menemukan kambing tersebut atau untuk serigala dimakan oleh serigala apabila kamu tidak mengambilnya. Maka hadis ini menunjukkan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila engkau menemukan kambing yang hilang agar hendaknya engkau mengambilnya. وفي هذا الحديث جواز إطلاق رب الدار ورب الشاة ورب البعير على مالكها Dan di dalam hadis ini diperbolehkan menyebutkan kata Rob, Rob yang bermakna pemilik, yang memiliki, misalnya Rob Dar, artinya pemilik rumah, atau pemilik unta, atau pemilik kambing. Itu diperbolehkan di dalam bahasa Arab dengan sebutan Rob. Amma al-insan, al-abd ma'a sayyidih, فلا يقال للعبد هذا ربك يعني سيدك أو اطعم ربك يعني سيدك اسقي ربك ولكن يقال أطعم سيدك واسقي سيدك Adapun hubungan antara hamba sahaya atau budak dengan majikannya itu gak boleh kamu mengatakan dengan sebutan Rob. Misalnya kamu mengatakan ini Robnya. Jadi seakan-akan dia menuhankan majikannya. Atau dia mengatakan beri makan Rabbmu. Padahal yang dimaksud adalah majikannya. Tidak boleh menggunakan kata Rabb. Namun gunakan kata Sayyid. Bahwa ini adalah tuannya atau majikannya. Beri makan kepada tuanmu. Beri minum kepada tuanmu. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من المنافات للأدب مع الله عز وجل. Maka hal ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Karena yang demikian seakan-akan menafikan adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> أما الحيوان والجماد كالبيت فلا بأس. Adapun kalau dia menisbatkan kata rob itu kepada hewan atau kepada benda-benda mati, maka hal itu tidak mengapa. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد وهو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي بردة وهو جد بريد عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب نعم Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan pada kami Muhammad ibn al-Ala yaitu Abu Quraib al-Hamdani kata beliau telah memberitakan pada kami Abu Usama yaitu Hamad ibn Usama dari Buraid Buraid bin Abdullah bin Abi Burda bin Abi Musa dari Abu Burda yaitu kakeknya dari Abu Musa al-Ash'ari bahwa beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang beberapa perkara yang beliau membencinya. Maka ketika diperbanyak pertanyaan-pertanyaan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan Rasulullah marah. والأسئلة التي تسبب الغضب أنواع كثيرة dan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan kemarahan itu banyak macamnya. مثل الأسئلة التي فيها تكلف وسعي لتغليط المجيب المسؤول seperti pertanyaan-pertanyaan uh, yang dipaksakan yang sebenarnya tujuannya adalah agar kemudian yang ditanya ini melakukan kesalahan di dalam menjawabnya. والأسئلة التي تثير الفتن والمشاكل Demikian pula pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan fitnah dan berbagai macam problem. Wal as'ilah 'anil umur allati la yumkin al-ihata aw al-'ilm biha ka kayfiyat as-sifat wa kayfiyat al-yawm al-akhir. Dan demikian pula pertanyaan-pertanyaan yang tidak memungkinkan bagi seorang hamba untuk mengetahuinya. Seperti bertanya tentang bagaimananya sifat Allah subhanahu wa ta'ala atau tentang bagaimana kondisi hari akhir. والرابع الأسئلة التي فيها الاعتراض الاعتراض على الأحكام الشرعية Kemudian yang keempat, pertanyaan-pertanyaan yang mengandung sikap tidak menerima apa yang terdapat di dalam hukum-hukum syariat. فهناك رجل في عهد عمر بن الخطاب اسمه صبيغ بن عسل المرادي كان معروفا في العراق بمثل هذه الأسئلة ما المرسلات عرفة العاصفات عصفة والنازعات يسأل عن كيفيات وعن معاني لم يسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء المدينة طلبه عمر فضربه وأدبه ومنع الناس من الكلام مع مدة سنة حتى تاب وحسنت توبته Di masa pemerintahan khilafah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seseorang yang dia tinggal di Irak. Dia bernama Sobir bin Isil. Orang ini itu suka mempertanyakan ayat-ayat atau kandungan ayat-ayat yang dia berlebihan. Dia ingin mempertanyakan tentang hal-hal yang lebih rinci yang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menanyakan hal tersebut seperti makna wal mursalati urfa fal asifati asfa di mana dia mempertanyakannya dengan cara yang rinci tentang bagaimananya. Lam yas'al liyata'allam makna al ayat walakin liyu'arid bain al-ayat. Jadi dia mempertanyakan tentang makna ayat bukan untuk mengetahui maknanya, tapi dia mempertanyakan ayat-ayat tersebut untuk mem, untuk menerangkan bahwa ada kontradiksi antara sebagian makna ayat dengan ayat-ayat yang lainnya. Lalu kemudian ketika dia melakukan hal itu di tengah-tengah kaum muslimin dan berita itu sampai kepada Umar radhiyallahu taala anhu, maka ketika dia dibawa ke kota Madinah, maka Umar bin Khattab memukulnya, lalu kemudian memboikotnya dan melarang kaum muslimin untuk bergaul dengannya hingga setahun, hingga selama setahun sampai terlihat taubatnya bahwa dia benar-benar telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Rawa Malik fil الموطأ أن رجلا جاء يسأل ابن عباس مثل هذه الأسئلة ما الأنفال وما كذا وكذا فقال ابن عباس ما أحوج هذا السائل أن يفعل به ما فعل Umar bin Sabil. Telah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa ada seseorang yang dia juga suka mempertanyakan hal-hal yang seperti ini. Apa yang dimaksud Al-Anfal dan yang lainnya. Lalu kemudian hal ini sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maka beliau mengatakan alangkah butuhnya orang ini untuk mendapatkan pelajaran seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Sadiq tersebut. فهذه أربعة أنواع من الأسئلة التي تكره ذكرناها لك فاحذرها Maka ini empat jenis pertanyaan-pertanyaan yang dibenci bagi seseorang untuk disampaikan dan dilontarkan kepada seorang syekh, maka hendaknya kalian berhati-hati dan meninggalkan untuk mempertanyakan hal-hal tersebut. Qala Abu Musa radhiyallahu anhu قال فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني ما عما شئتم فقال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله قال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب لأنهم سألوا عن أمور كانت في الجاهلية فيريد كل واحد يعرف من أبوه هل هناك وقعت هذه أعمال أيام الجاهلية لم يكونوا كلهم يتحرزون من بعض الفواحش أو بعض ال ال الـ يعني الجرائم فيسألون أشياء عن أنساب وكثير من المسؤول عنه كان في أيام الجاهلية ينتهي لا يذكر فهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم فصار كل من سأله قال أبوك فلان يحدد له أبوه الحقيقي أو أباه الحقيقي فلما رأى عمر ما في وجهه صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل وستأتي رواية حديث Anas بعده نعم lalu kemudian disebutkan di dalam hadis ini ketika mereka menyampaikan banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah Maka beliau pun mengatakan kepada mereka yang hadir di majelis Nabi, bertanyalah kalian kepadaku apapun yang kalian inginkan. Silakan bertanya. Maka ada seorang lelaki datang dan mengatakan, siapa bapakku? Maka dijawab oleh Nabi, bapakmu bernama Hudzafah. Yang satu lagi datang bertanya, kalau bapakku siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, bapakmu itu Salim, Maula Syaibah. Artinya, mereka mempertanyakan hal-hal yang terjadi di masa jahiliyah. Ini terjadi ini, ini terjadi ini yang mereka itu tidak mengetahuinya. Bahkan orang-orang tua mereka yang sudah berlalu, yang sudah berlalu itu mereka pertanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. لِأَنَّكَ ibnu مَنْ وُلِدْتَ ala فِرَاشِ falwalad لِلْفِرَاشِ firash, تَسْأَلْ عَمَّا amma wara'a Iya, karena engkau adalah anak yang dinisbatkan kepada ayahmu yang hakiki, ya sehingga nggak ditanya tentang apa yang selain itu. Jadi mereka mempertanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa ayah mereka yang hakiki. Karena di masa jahiliyah bermacam-macam kondisi mereka. Ah, di antara mereka ada yang tidak mengetahui siapa ayah mereka. Maka inilah yang mereka tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ayahku? Siapa ayahku? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab setiap pertanyaan mereka yang menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Maka ketika Umar melihat apa yang terdapat di wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kemarahan beliau, maka Umar pun mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan disebutkan nanti dalam hadis yang berikutnya yaitu hadis Anas radhiyallahu taala anhu adanya riwayat yang lain yang diucapkan oleh Umar. فقال سيأتي في حديث أنس قال البخاري باب من برك على ركبتيه عند الإمام أي السلطان والوالي أو المحدث يبرك على ركبتيه هكذا كما في الصلاة نهينا أن نبرك على الركبتين لما رأى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هذا بروك على الركبتين نعم Lalu kemudian uh, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bab bab seorang yang duduk di atas kedua lututnya di hadapan imam, di hadapan penguasa atau di hadapan muhaddis. Caranya sudah dipraktekkan oleh beliau seperti itu. yakni uh, eh, seorang uh, ketika dia dalam hal ini Umar radhiyallahu taala pada saat dia melihat kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau segera uh, apa ber, bertelekan di atas kedua lututnya. Beliau bertelekan di atas kedua lututnya lalu beliau mengucapkan apa yang beliau ucapkan tadi. أي أن هذا الفعل لا بأس به ولا حرج Maksudnya perbuatan yang seperti ini itu tidak mengapa dan tidak ada dosa baginya. وليس فيه خضوع وذل لغير الله dan dalam perbuatan ini itu tidak ada bentuk menghinakan diri di hadapan selain Allah. Ustazul akmal Tabruk ala rukbataik. وبهذا نستدل أيضا أن النهي عن البروك في الصلاة كبروك البعير هو النزول على الركبتين لغير حاجة وأن السنة هو النزول على اليدين على الصحيح Dan dari hadis ini juga kita menjadikannya sebagai dalil bahwa yang dimaksud larangan seseorang di dalam sholat untuk turun seperti turunnya unta, seperti menderungnya unta, yang dimaksud adalah mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Menurut pendapat yang lebih sahih dalam hal ini. Illa an yahtaj linnuzul ala rukbatain arfaq bihi fala ba's atau simnatin syadida atau ghair Kecuali apabila seseorang sudah terbiasa untuk ketika dia turun menuju ke arah sujud dengan mendahulukan kedua lututnya karena ada satu sebab seperti karena sakit atau seperti kondisi gemuk yang berlebihan maka tidak mengapa demikian. Eh, <laughs> الآن ضحكتها ما شاء الله طيب وإلا فإن السنة الموافق للأحاديث والآثار هو النزول على اليدين على الصحيح نمون namun asalnya yang sunnah yang sejalan dengan riwayat-riwayat adalah mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lututnya menurut pendapat yang lebih sahih. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني أنس ابن مالك رضي الله عنه الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أي إلى أصحابه يوما فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي فقال أبوك حذافة ثم أكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول أي بسبب غضبه من هذه الأسئلة أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت أي النبي صلى الله عليه وسلم Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada kami Abu Yaman yaitu Al-Hakam bin Nafi' Kata beliau telah mengabarkan kepada kami Syuaib yaitu Ibn Abi Hamzah dari Az-Zuhri Ibn Syihab kata beliau telah memberitakan kepadaku Anas bin Malik beliau adalah Abu Hamzah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melayani Rasulullah selama 10 tahun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau keluar yaitu keluar menemui para sahabatnya maka berdirilah Abdullah bin Hudafa Lalu beliau mengatakan, siapakah ayahku wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ayahmu adalah Hudzafah. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak mengatakan kepada mereka, tanyalah kepadaku, silakan bertanya kepadaku. Yang dimaksud bahwa ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah sehingga beliau mengucapkan kalimat ini. Maka ketika Nabi marah, Umar radhiyallahu taala anhu pun beliau bertelkan di atas kedua lututnya sambil beliau mengatakan kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami, maka setelah itu nabi pun diam. ومن رضي بالله ربا عبده وحده لا شريك له ولم يعبد معه ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صالحا Dan barang siapa yang riba untuk menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, maka tentu dia hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan menyebutkan Allah dia tidak akan beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada malaikat, beribadah kepada rasul, beribadah kepada nabi atau beribadah kepada wali atau orang yang saleh. وكذلك من رضي بالإسلام دينا عرفه وعمل به وأحبه كما قال تعالى واعتقد كماله آمن به وأحبه وعرفه وعمل به واعتقد كماله كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يقبل عند الله غير الإسلام Lalu kemudian orang yang ridha Islam sebagai agamanya, maknanya bahwa dia beriman kepada apa yang terdapat di dalam agama tersebut. Dia mengilmuinya, lalu dia mengamalkannya dan meyakini kesempurnaan Islam itu. sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian dan aku telah riba Islam sebagai agama kalian maka Allah Jalla wa ala tidak menerima dari seorang hamba amalan apapun kecuali al-Islam wa min معاني الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا الايمان به ومحبته وتقديم محبته على النفس والناس اجمعين واتباع سنته والحذر من البدعه dan termasuk di antara makna ridhonya seorang hamba untuk menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sebagai nabinya adalah beriman membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah dan menjadikan kecintaannya kepada Rasulullah melebihi kecintaannya kepada apapun dan kepada siapapun dan dia senantiasa mengikuti sunnahnya dan dia berhati-hati dan menjauhi berbagai amalan bid'ah. Wakadha ta'allumu sunnatihi wa kathratu والسلام عليه صلى الله عليه وسلم demikian pula mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperbanyak salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. وتعلمون هذه الكلمة قد روى مسلم عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Dan yang semisal di ini, apa yang diriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda yang merasakan manisnya iman adalah orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulnya. وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول هذه الكلمات عند قول المؤذن الشهادتين فنتابع المؤذن ثم نقول سواء عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أو بعد أن يفرغ من الأذان ويقول لا إله إلا الله تقول رضيت بالله ربا إلى آخره dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam telah mensyariatkan kepada kita sekalian untuk mengucapkan kalimat ini pada saat kita mendengarkan ucapan muadzin setelah mengucapkan dua kalimat syahadah Di mana apabila seorang muadzin mengumandangkan azan, maka ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita mengucapkan raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islami dinan. Dan ucapan ini disyariatkan bagi kita untuk mengucapkannya apakah setelah muadzin mengucapkan dua kalimat syahadah atau setelah muadzin selesai mengumandangkan seluruh lafaz-lafaz adanya. Kita boleh memilih mengucapkannya di tempat yang pertama setelah mengucapkan syahadah atau setelah selesai adzan. Ikhwani, an-nasu yatafawatuna fil fahm lil kalam. Saudara-saudaraku sekalian, manusia berbeda-beda di dalam memahami sebuah ucapan. وقد يحتاج المتكلم أو المدرس أو المحاضر إلى إعادة الكلمة مرتين أو ثلاثا حتى يفهمها الناس. Terkadang seorang yang berbicara atau seorang guru yang mengajar atau seorang yang menyampaikan sebuah kajian, terkadang dia perlu untuk mengulangi ucapannya hingga dua kali, hingga tiga kali agar kemudian ucapan yang dia sampaikan dipahami oleh orang-orang yang mendengarnya. فما يقوله بعض الناس إن تكرار الكلمة خطأ وليس من الآداب هو الخطأ Maka apa yang diucapkan oleh sebagian orang bahwa mengulangi sebuah ucapan itu adalah merupakan bentuk kesalahan. Maka orang yang mengatakan hal ini dialah yang salah. فقد يكرر المتكلم الكلمة ليفهم من لم يفهم Terkadang orang yang berbicara mengulangi ucapannya agar difahami oleh orang-orang yang belum memahaminya. Waqad yukarrirul kalimah ta'ziman li sya'nil amri wa izharan li ahammiyyatih. Dan terkadang seorang yang berbicara mengulang-ulangi kalimatnya sebagai bentuk pengagungan terhadap apa yang dia sebutkan di dalam kalimat tersebut dan bentuk memuliakan. Waqad la yukarrir إذا رأى أن الناس قد فهموا وهذا هو الأكثر في الأحاديث وإيش؟ إذا رأى الناس قد فهموا وهذا هو الكثير وهذا في الأحاديث كثير الأول وقبل وقد لا يكرر dan terkadang seorang yang berbicara tidak mengulangi ucapannya apabila dia apabila dia melihat bahwa yang mendengarkan ucapannya seluruhnya telah memahami apa yang dia sampaikan. لهذا قال البخاري باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه Oleh karena itu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab tentang orang yang mengulangi pembicaraannya sebanyak tiga kali agar pembicaraan tersebut difahami. ثم ذكر معلقا حديثين الأول حديث أبي بكرة فقال البخاري فقال أي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور ألا وقول الزور فما زال يكررها هذا من باب تعظيم الأمر وبيان شدته وخطورته Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayat secara muallak di mana beliau mengatakan yakni sabda Nabi alaihi salatu wassalam Ketahuilah, hati-hatilah kalian dari ucapan dusta. Hati-hatilah kalian dari ucapan yang palsu. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulanginya, di mana Rasulullah Alaihi Wasallam mengulang-ulangi sabdanya tersebut untuk menerangkan tentang besarnya dan bahayanya melakukan perbuatan ini. nabi sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya dari melakukan dosa-dosa besar. فلما جاء يذكر لهم فلما ذكر لهم فلما ذكر لهم شهادة الزور عظم شأنها وخطرها بالقول والفعل Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara dosa besar itu adalah persaksian palsu, ucapan palsu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap ini adalah perkara yang sangat besar sehingga beliau mengulang-ulanginya dan beliau menguatkannya dengan ucapannya dan juga dengan perbuatannya. Amal fiil fakana muttaki'an fajalas. Adapun kaitannya dengan perbuatan beliau, sebelumnya beliau ketika menyampaikan sabdanya menyebutkan dosa-dosa besar itu, dalam keadaan beliau bertelekan, dalam keadaan beliau bersandar, ketika menyebutkan tentang persaksian palsu, maka beliau pun duduk tegak. Wa ammal qaul fatakraruha ala wa syahadat az-zur, ala wa syahadat az-zur, ala wa qaul az-zur. Maka adapun yang berkaitan dengan tekanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari ucapan beliau di mana beliau mengulang-ulangi peringatan tersebut, hati-hati kalian dari persaksian palsu Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali. لأن شهادة الزور تجعل الحق باطلا والباطل حقا وتعطي الحق لغير صاحبه. Sebab persaksian palsu menyebabkan sebuah kebenaran menjadi batil dan menjadikan sebuah kebatilan menjadi benar dan engkau memberikan hak itu kepada bukan yang memiliki haknya. ويتساهل الناس فيها كثيرا dan banyak dari kalangan manusia mereka bermudah-mudahan di dalam persaksian palsu itu. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالقول والفعل maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang besarnya bahaya persaksian palsu ini dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. ثم ذكر البخاري حديث ابن عمر معلقا أي مختصرا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وقول النبي قال البخاري وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثة أي كرر هذه الكلمة ثلاثة والناس يقولون نعم ويرفع إصبعه الله إلى السماء اللهم فاشهد وينكسها إلى الناس نعم Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Beliau menyebutkan hadis mu'allaf yang berikutnya dan berkata Ibnu Umar dan ini diucapkan oleh Nabi alaihi salatu pada saat beliau berkhutbah di hari Arafah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan para sahabatnya apakah aku telah menyampaikan apakah aku telah menyampaikan dan beliau mengulang-ulanginya sebanyak tiga kali lalu kemudian para sahabat mengatakan iya wahai Rasulullah yaitu engkau telah menyampaikannya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengisyaratkan ke atas dengan telunjuknya, beliau mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Ya Allah saksikanlah beliau mengisyaratkan ke atas dan mengisyaratkan kepada para hadirin. وهذان الحديثان قد وصلهما أي رواهما البخاري بأسانيده في أماكن أخرى. Dan kedua hadis yang diriwayatkan secara ta'liq ini itu telah disebutkan sanadnya oleh Imam Al-Bukhari di tempat-tempat yang lain dalam sahihnya. Lakinnahu yakhtasiru ahyanan fayu'alliqu al-hadith wa yadhkur mahall al-shahid hatta la yatul al-kitabu jiddan. Akan tetapi beliau terkadang meringkas di mana beliau menyebutkan hadis ini secara ringkas karena tujuan beliau adalah menyebutkan inti yang terdapat di dalam kandungan hadis agar kemudian kitab yang beliau tulis tidak terlalu panjang. آه، بقي ثلاث دقائق أو خمس دقائق للأذان كم؟ ها؟ بقي خمس دقائق للأذان ها؟ ربع ساعة ربع ها طيب خلاص ربع ساعة نقسمها نصف عشر لي وخمس دقائق لكم قل لهم قل لهم بقي ربع ساعة على الأذان iya tersisa seperempat أيوة يام. Maka kita bagi dua. Sepuluh menit untuk saya, lima menit buat antum. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدة سيأتي أن عبد بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد وابن عبد الوارد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله أي ابن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثة وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة إذا لم يسمع سلامه أعاد السلام ثلاثة للاستئذان والإعلام أما إذا سمع سلامه من مرة واحدة لم يكرره وهكذا إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا إذا لم تفهم عنه من مرة أو مرتين Nah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan pada kami Abdah, kata beliau telah memberitakan pada kami Abdus Samad, Kata beliau telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Al-Muthanna. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Thumamah bin Abdullah yaitu anak dari Anas. Dari Anas bin Malik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mengucapkan salam maka beliau mengucapkan salam sebanyak tiga kali. Dan apabila beliau berbicara, menyampaikan satu kalimat, maka beliau mengulanginya sebanyak tiga kali. Maksud dari hadis ini, bahwa ketika beliau menyampaikan atau mengucapkan salam, lalu kemudian ucapan salam beliau tersebut belum didengar, maka beliau mengulanginya itu sampai tiga kali. Terkecuali apabila beliau menyampaikan salam sekali dan ucapan salam beliau telah didengarkan, maka beliau tidak mengulanginya. Demikian pula halnya ketika beliau berbicara, apabila beliau menyampaikan sebuah kalimat yang belum didengarkan atau belum dipahami, maka Nabi mengulanginya itu sampai tiga kali. Namun apabila beliau menyampaikan sebuah kalimat dan telah difahami, maka beliau tidak mengulangi ucapannya. كما دل على هذا الشرح الأحاديث الأخرى ومنها هذه الرواية التي سيذكرها البخاري sebagaimana yang diterangkan di dalam eh, sebagaimana yang menerangkan hadis ini adalah hadis yang lain dan akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari pada hadis yang berikutnya. فقال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمام بن عبد الله عن أنس فأعاد نفس الإسناد مع اختلاف في المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada kami Abdah bin Abdullah. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Abdus Samad Kata beliau telah memberitakan kepada kami Abdullah bin musanna Kata beliau telah memberitakan kepada kami Sumamah bin Abdullah. Jadi di sini beliau menyebutkan sanat yang persis sama seperti sanat sebelumnya. Namun ada perbedaan kandungan yang terdapat pada matanya. Dari Anas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila Nabi Alaihi Wasallam berbicara menyampaikan sebuah kalimat maka beliau mengulanginya hingga tiga kali agar atau hingga difahami apa yang beliau sampaikan dan apabila Nabi mendatangi satu kaum dan mengucapkan salam kepada mereka maka Nabi mengucapkan salam kepada mereka sebanyak tiga kali وذلك أن السلام ثلاثا هو للاستئذان فإذا لم يجبك أحد بعد الثالثة فانصرف Sebab mengucapkan salam kepada seseorang itu adalah merupakan bentuk meminta izin. Apabila engkau meminta izin dengan mengucapkan salam kepada seseorang atau pada satu kaum sebanyak tiga kali, lalu kemudian dia tidak menjawab salam tersebut, maka kembalilah kamu. الحديث الأخير في هذا الباب حدثنا مسدد بن مسرهد وهو ابن مسرهد قال حدثنا أبو عوانة يعني الوضاح بن عبد الله مولى اليزيد ليس ابن اليزيد الدرس السابق مولى اليزيد اليشكري عن أبي بشر وجعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهب أو بن ماهب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة تقدم هذا معكم الحديث في باب رفع الصوت بالموعظة والتعليم صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة وقد جاء في حديث أبي هريرة وعائشة ثلاثة نعم Dan kemudian beliau menyebutkan hadis hadis ini sudah disebutkan sebelumnya telah memberitakan kepada kami Musaddad kata beliau telah memberitakan kepada kami Abu Awanah yang beliau bernama Al-Waddah bin Abdullah Maula Al-Yazid Al-Yashkuri dari Abu Bishr Ja'far dari Yusuf bin Mahad Mahad atau Yusuf bin Mahab dari Abdullah bin Amr beliau mengatakan bahwa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan safar yang kami safar bersama beliau, beliau berada di belakang, beliau terlambat. Lalu kemudian beliau pun mendapati kami dan dalam keadaan kami akan mengerjakan salat yaitu salatul asr. Sementara kami sedang berwudu, maka Nabi Wasallam maka kami pun mulai membasuh kaki-kaki kami, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil berteriak dengan suaranya yang paling tinggi, celaka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu terancam neraka. Beliau menyebutkan dua kali atau tiga kali dan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dan Aisyah bahwa beliau menyebutkannya hingga tiga kali. نقف عند هذا القدر ونستعد لصلاة الظهر وإن شاء الله نلقاكم بعد العشاء Maka kita mencukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu dengan antum sekalian ba'dal isya dan kita bersiap-siap untuk mengerjakan sholat al-zuhur.